Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 83 bagian bawah itu. Misal akhir contoh yang lain sudah kita lewati kemarin ya pembahasan mengenai saddud dari'ah, yaitu menutup pintu atau sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram itu wajib hukumnya. Awal mulanya perbuatannya mubah mungkin, perbuatannya asalnya mubah. Eh, pada asalnya tidak ada larangan. Nah, barakallahu fikum, tapi kenapa kita tutup pintu itu tersebut? Karena bisa menghantarkan kepada apa? perkara yang haram. Contohnya apa contohnya? Contohnya kenapa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah Sebagian ulama mereka mengharamkan nah barakallahu fikum sepak bola, bola voli atau yang semisalnya. Karena mereka nah barakallahu fikum mengharamkannya itu bukan semata-mata permainannya. Ketika permainan tersebut bisa menghantarkan kepada perkara yang haram seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa atau yang semisalnya maka hukumnya diharamkan. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu fikum. Kita lihat contoh yang lain di sini disebutkan Misalan akhir tentang yang lain, an-nadhar ila wajhil mar'ah al-ajnabiyyah haram. Melihat kepada wajah seorang wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Nah, barakallahu fiikum. Pada asalnya kita melihat wanita yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Li'annahu wasilatun dikarenakan itu adalah sarana atau perantara yang bisa menghantarkan kepada apa? Al-fahsyah Naam, li'annahu wasilatun ilal fahisyah. Dikarenakan itu adalah sarana yang bisa menghantarkan kepada fahisyah itu perzinaan. Walihada jazalil hajah, tapi terkadang dibutuhkan. Amin kalau dibutuhkan diperbolehkan. Hukum asalnya haram. Perhatian Bapak ya. Hukum asalnya haram melihat wajah seorang wanita yang bukan mahramnya. Tapi karena ada hajah diperbolehkan. Apa hajahnya? Kita lihat. Fal khatib yajuzu an yara wajha makhthubatihi seorang lelaki yang melamar seorang wanita diperbolehkan dia melihat wajah nama wanita yang hendak dia nikahi namanya nador hukum asalnya kan nggak boleh melihat wajah seorang wanita yang bukan mahramnya tapi karena posisinya adalah hajah kebutuhan keperluan di situ karena ingin nah barakallahu menikahi wanita tersebut diperbolehkan paham maksudnya ya seperti itu barakallahu fikum na'am kita lihat lagi wasyahid Syahidnya di sini idza arada an ya'rifa 'ainal mar'ah al-mashhud 'alaiha. Apabila orang tersebut, eh, orang lelaki tersebut ingin mengetahui zat wanita yang hendak dia saksikan, maksudnya yang hendak dia nikahi, yajuzu an yara wajhaha Diperbolehkan dia melihat wajahnya. Hukum asalnya boleh enggak aslinya awal mulanya? Enggak boleh. Awal mulanya enggak boleh. Nah, barakallahu fikum melihat wajah seorang wanita yang bukan mahramnya, tapi karena hajah, keperluan, kebutuhan, yaitu melamar, maka diperbolehkan untuk menadornya. Liyashhad 'alal mar'ah ainiha agar dia bisa menyaksikan. Eh, barakallahu fikum wanita tersebut secara zatnya. Paham ya? Dan ini pendapat yang rajih, cukup melihat wajahnya saja. Adapun pendapat Dawud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm dan juga semisalnya itu pendapat yang marjuh yang lemah, bahkan diperbolehkan untuk melihat semua badannya, tapi itu pendapatnya marjuh, lemah. Paham ya? Pendapat yang rajih Nah barakallahu fikum melihat kepada wajahnya itu lebih ahwat, lebih berhati-hati. Nah. Li'anna tahrimah huna tahrimu wasilah. Pengharaman di sini adalah pengharaman wasilah. Kenapa? Diharamkan karena wasilah menghantarkan kepada perzinaan. Karena pusat kecantikan wanita itu kan bukan apa? Bukan di kakinya, tapi di apanya? Di wajahnya. Oleh karena itu diperintahkan untuk menutup wajah, bercadar, niqab, na'am barakallahu fikum seperti itu. Naam. Nah, manakala melihat seorang wanita yang bukan mahramnya tadi adalah wasilah yaitu perantara yang menghantarkan pada perkara yang haram yaitu perzinaan dan misalnya diharamkan. Tapi kalau ada hajah diperbolehkan. Kalau ada hajah, keperluan yang dibutuhkan boleh. Seperti nador kepada wanita yang hendak dia nikahi. Nah, ini termasuk dalil juga yang mengharamkan bahwasanya apa? Naam madrasah ikhtilatiyah. Yaitu apa? Sekolahan yang bercampur baur laki-laki dan wanita bukan mahramnya. Nah, kenapa kok diharamkan? Karena yang namanya madrasah ikhtilatiyah itu enggak mungkin misalkan murid kok sama gurunya nunduk terus gini. Paham ya? Contohnya sekarang muridnya perempuan, gurunya laki-laki. Kira-kira menurut mereka ada atau bukan gurunya ngajar dia gini terus. Enggak melihat gurunya gini. Paham ya? Maksudnya maksudnya itu madrasah ikhtilafiyah itu mau enggak mau mesti muridnya menatap gurunya itu loh. Paham ya? Nah, nah itulah ada fitnah. Sudah menyelisih firman Allah taala, "Namkun lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Perintahkan kepada segenap lelaki mukminin dan nah barakallahu fikum agar mereka apa menundukkan pandangan-pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Nah, kalau sekarang kalau sekolah umum campur baur lelaki lelaki dan wanita bukan mahramnya, apakah mungkin menundukkan pandangan? Enggak mungkin. Sama saja perempuan juga sama saja Nah, barakallahu fikum. Nah, misalkan gurunya perempuan, muridnya laki-laki, enggak mungkin dia akan bisa menundukkan pandangannya. Nah, karena ada diperintahkan juga kan suruh menundukkan pandangan. Wasilah itu terkadang diharamkan sebabnya di itu. Bisa menjadikan wasilah eh, perkara itu diharamkan karena bisa menjadi wasilah perantara bisa menghantarkan kepada perkara yang haram. Wa makana tahrimuhu tahrimu wa makana tahrimuhu tahrimu wasilatin fa innahu yajuzu 'indal hajah. Semua perkara yang pengharamannya itu karena wasilah, karena diharamkan karena sebagai wasilah perantara, maka terkadang diperbolehkan kalau ada hajah, keperluan dan kebutuhan. Seperti tadi itu. Hukum asal melihat wanita yang mahramnya haram atau halal? Alhamdulillah. Haram. Tapi kalau hajah ada keperluan, kebutuhan, misalkan hendak menikahi atau melamar seorang wanita, nador wajahnya diperbolehkan. Nah, berikutnya. Misalan akhir tentang yang lain, al-harir, sutra, ala rijal haram. Kain sutra itu haram bagi kaum lelaki. Li'annahu wasilatun ila an yatakhallaq ar-rajul bi akhlaqin nisa minal luyunah war Ini. Kenapa kalau diharamkan? Karena pakaian sutra itu menghantarkan kepada apa? Seorang lelaki itu nanti akan berakhlak seperti akhlak perempuan, bergaya seperti wanita. Al-luyunah, luyunah itu lembut, rikoh itu halus. Jadi sutra itu kan identiknya apa? Halus sekali, halus. Paham ya? Nah, dikhawatirkan nanti lelaki ini ketika memakai sutra itu akan berakhlak seperti akhlak perempuan, menyerupai perempuan, akhirnya diharamkan. Paham ya? Kita lihat. Wa bi nisa' haram, ya enggak? Nah, dan seorang lelaki tasabuh menyerupai wanita hukumnya adalah haram. Sebaliknya juga, wanita tasabuh dengan laki-laki hukum, hukumnya juga apa? Haram. Karena ada ancaman laknatnya. La'anallahu al-mutasabbihina bin nisa wal mutasabbihati birrijal. Apa artinya? Allah telah melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai para lelaki. Mau pakaiannya, gerak-geriknya, gaya bicaranya, itu upayakan kita bisa mengetahuinya. Di sini kenapa harir sutra itu haram bagi lelaki karena dikhawatirkan menghantarkan kepada lelaki tersebut mengikuti gerak-gerik gaya akhlaknya seorang wanita. Falamma kana tahrimuhu tahrimu wasilatin jaza 'indal hajah ya kan? Maka tatkala pengharamannya itu karena pengharaman yang wasilah, pengharaman itu karena sebagai wasilah perantara tadi itu diharamkan, maka diperbolehkan ketika ada hajah keperluan. Contohnya apa? Orang terkena penyakit hikah, apa hikah itu gatel kalau kena, kena penyakit gatal dia boleh gunakan sutra untuk berobat. Paham ya? Pada asalnya kan haram. Karena apa? Karena ilahnya di antaranya tadi itu ya, sebagai sebagai wasilah yang bisa menghantarkan kepada apa? Tasyabuh dengan para wanita tadi. Kita lihat. Fa idza kana insanu fihi hikkah yajuzu an yalbas al-harir min ajli an na barakallahu fikum an tabrudul hikkah. Artinya apa? Apabila seorang itu tertimpa penyakit hikkah itu gatal, Nah, diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan memakai pakaian harim sutra dalam rangka untuk apa? Biar gatal itu segera reda dan dingin. Karena sutra itu dingin, halus dingin. Jadi kalau gatal itu biasanya memakai kain sutra tersebut bisa apa? E, berkurang. Paham ya? Bisa berkurang seperti itu. Nah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau Li'anna tahrimahu tahrim wasilah karena pengharamannya itu adalah pengharaman wasilah tadi itu. Menjadi apa? Dijadikan wasail sarana-sarana untuk bisa menghantarkan kepada tasabuh binisa. Faham maksudnya ini ya? Nah, jadi yang seperti ini perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi kan haram kita melihat wanita yang mahramnya. Tapi kalau hajah ada kebutuhan diperbolehkan. Namanya itu seperti nador untuk eh, barakallahu fikum melihat wanita yang hendak dia nikahi. Yang kedua juga sama, haram bagi lelaki memakai sutra Nah, karena sebagai di apa dikhawatirkan menjadi sarana yang menghantar menghantarkan lelaki tersebut menyerupai apa? Menyerupai wanita. Masalah tun permasalahan juga. Dzakarna annal muharram idza dan saddan ya yajuzu 'indal hajah. Kami telah menyebutkan bahwasanya perkara yang diharamkan itu apabila dalam rangka dan lidzari'ah untuk menutup celah atau sarana yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram diperbolehkan ketika hajah ada keperluan Fahal min tatbiqati hadhil qa'idah as-salat fi masjid fihi qabr li idrakil jamaah ini penting juga. Tadi kan sudah dibahas. Eh, bahwasanya pengharaman kalau wasilah itu yang diharamkan karena menjadi wasilah itu terkadang diperbolehkan kalau ada hajah, keperluan atau kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana kasusnya? Kalau orang mau sholat jamaah, nggak ada masjid lain kecuali masjid yang ada kuburannya. Paham ya? Kan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya kan nggak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya masjid yang dibangun di atas kuburan. Ayo. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ingin sholat enggak ada masjid lain? Dia ingin mendapatkan sholat jamaah. Termasuk hajah atau bukan situ tuh? Termasuk hajah atau bukan? Sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan dengan alasan kalau kita sholat di masjid yang lain ketinggalan jamaahnya nanti. Nah, kita lihat. Haitsu lam yajid illa hadzal masjid fi tariqih. Yaitu dengan catatan dia tidak menjumpai satu masjid pun Nah, di jalan apa? Di jalannya itu kecuali masjid yang ada kuburannya atau masjid yang di dalam apa? Yang dibangun di atas kuburan. Nah, barakallahu fiikum. Al-jawab al-masjid al-mabni ala qabrin la tasih salat fi. Jawabannya masjid yang dibangun di atas kuburan, bedakan ya. Masjid yang dibangun di atas kuburan itu salat di dalamnya tidak sah. Paham ya? Karena menghantarkan atau salat menghadap kuburan. La tusallu ila kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Kalau kalau masjidnya dibangun di atas kuburan, otomatis kan bisa menghadap ke kuburan, duduk di atas kuburan juga, ya enggak? Seperti itu. Tapi beda kalau sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Eh? Di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Contohnya, dia di masjid kuburannya bagian pojok belakang. Paham ya? Nah, itu selama dia sholatnya menghadapnya menghadap kiblat. Kuburannya enggak di depan depannya persis, itu masih sah-sah sholatnya. Paham ya? Karena kuburan taruhlah di depan masjid tapi tidak ada penghalangnya, tembok tembok masjid atau tembok kuburan sendiri. Itu para ulama telah menyebutkan sah karena ada penghalangnya. Yang dilarang itu langsungan. Menghadap kuburan langsung tanpa ada penghalang wala syai'. Paham ya? Apalagi sudah dihalang-halangi tembok masjid sama tembok kuburan. Kan biasanya gitu, ada perkuburan di depan masjid misalkan. Tapi kan tembok kuburan ada, tembok masjid ada, itu lebih kuat lagi. Lah penghalang tembok masjid ada sudah sebutkan itu adalah penghalang Apalagi udah dua dua penghalang itu tembok masjid plus tembok kuburan tadi itu. Tapi kalau kuburannya di pojokan bagian belakang, bukan dia menghadap kuburan, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu para ulama telah menyebutkan sah salatnya. Paham ya? Ini yang di, dikatakan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, masjid yang dibangun di atas kuburan. Kuburannya mungkin berapa orang atau istilahnya kuburan lah, kuburan, area kuburan dibangun sama dia. Dia salat di situ. Itu diharamkan karena posisinya apa? Salatnya nanti bisa menghadap ke kuburannya atau dia duduk di atas kuburan. Seperti itu. Kita lihat. Wala hajjah ila shalah fi hadzal masjid fil waqi'. Kenyataannya enggak butuh, enggak perlu kita salat di masjid ini. It innal insana yumkin an, an yusalliya fi ayyi makan min al Karena mungkin saja manusia tersebut untuk salat di bumi yang mana saja. Jadi enggak harus di masjid. Kalau enggak ada masjid sama sekali kecuali masjid yang ada kuburan tadi itu, enggak eh, ada satu masjid pun kecuali masjid yang dibangun di atas kuburan, maka lebih baik dia sholat di atas apa tanah. Paham Yang enggak ya, ada kuburannya itu. Nah, paham maksudnya ya? Eh, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat al-ardu masjidan. Dan sungguh nah bumi ini telah jadikan untuk apa? Sebagai masjid. Jadi kalau misalkan tidak dijumpai masjid satupun kecuali masjid yang ada kuburannya tadi itu atau dibangun di atas kuburan lebih baik kita sholat apa? Sholatnya di atas tanah langsung. Paham ya? Mencari tanah yang bersih, eh, yang tempatnya pun juga nah barakallahu fikum memungkinkan itu lebih baik karena daripada dia sholat di atas kuburan tadi itu ya, masjid yang mau di atas kuburan tadi. Kesimpulannya bahwasanya perkara yang diharamkan karena wasilah tadi itu, terkadang kalau ada hajah keperluan kebutuhan diperbolehkan. Faham maksudnya insyaallah ini ya, Ehsan? Eh, Ayo barakallahu fikum. Kalau saddud dari'ah kemarin yang telah kami sebutkan, itu perkaranya semuanya mubah. Perkara yang mubah itu ternyata bisa menjadi haram itu loh. Kalau sebagai dari'ah yang menghantarkan para perkara yang haram. Main bola, hukum asalnya apa, teman-teman? Boleh-boleh saja, main volley. Hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kalau bisa menghantarkan berperjudian, haram. Menghantarkan kepada taruhan, judi itu ya, haram. Kan itu. Saddan dariah Diharamkan kenapa? Saddan dariah. Karena menutup celah sarana yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Perjudian kan haram. Meninggalkan sholat lima waktu kan haram. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau kembali ke masalah boleh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, kisahnya memang para ulama telah menyebutkan terkadang perkara yang mubah itu diharamkan, dilarang itu bukan karena semata-mata zatnya itu haram, tapi saddan dari. Seperti kita memakai peti nasional, kenapa ahlus sunnah sangat berhati-hati dan mengatakan upayakan jangan, hindari. Eh, harus ada tamayus. Nah, tamayus ini penting. Fungsi dan tujuannya kenapa kita melarang dan dan tidak mau menggunakan peti nasional karena sad dan dariah menutup sarana yang bisa menghantarkan kepada apa? penyerupaan kita kepada orang-orang awam atau orang-orang yang apa? yang bukan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena peti nasional itu kan dimakan menggunakannya bukan hanya kaum muslimin saja. Orang-orang non muslim itu juga ada yang menggunakannya. Seperti itu. Kemudian para wanita, para wanita hukum asalnya apa? Intinya tertutup auratnya pakai cadar, sudah selesai. Paham ya? Tapi kenapa harus sunnah sangat berhati-hati pakai yang warna-warni? Cadar warna-warni, jubah warna-warni. halus sunnah mengatakan jangan dipakai, upayakan hindari. Ya, jaga baik-baik. Fungsi dan tujuannya apa fungsi dan tujuannya? Fungsi dan tujuannya itu sad dan dariah. Menutup celah-celah pintu yang bisa menghantar kepada fitnah kalau pakaian wanita walaupun bercadar, warna-warni terfitnah kan kira? Irsyad. Terfitnah kan? Bisa terpancing kan itu. Ya gitu, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga perlu diperhatikan menggunakan pakaian yang hitam, eh, biru tua, coklat tua. Fungsi dan tujuannya apa? Agar tidak terfitnah. Eh, menutup celah-celah pintu-pintu yang bisa menghantar kepada fitnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai salah paham ya karena orang-orang isbiun terkadang menuduh kita itu ekstrim. Halusunah sunnah zaman sekarang itu dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang tanpa mereka melihat alasannya kenapa gitu loh. Paham belum? Kita ya tanah hati-hati kan peti nasional kita nggak pakai. Bukan karena secara adatnya itu haram. Untuk tamayuz, tampil beda dengan orang-orang apa? non muslim dan orang-orang yang awam jauh dari ilmu. Paham ya? Kemudian kenapa halusunah sunnah para akhwatnya kok diperintahkan, dianjurkan, ditekankan menggunakan pakaian yang gelap? hitam hitam pekat, biru tua, coklat tua, dan lidariah. Menutup apa sarana-sarana yang bisa menghantarkan pada fitnah. Karena warna itu, warna itu bisa memfitnah ya, apalagi yang menggunakan wanita walaupun bercadar. Contohnya antum Abdurrahman melihat akhwat pakai cadar pink. Akhwat pakai cadar pink. Kira-kira perasaan antum bagaimana kira-kira? Melihat anu warnanya itu Tertarik enggak kira-kira? Ah tertarik. Paham ya? Orang normal itu orang yang normal tertarik. Nah, itu kan fitnah. Paham ya? Nah, seperti itu ditutup. Kalau bisa akhwat aksannya bagusnya menggunakan apa? Pakaian yang berwarna gelap. Kan itu selesai. Nah, ya enggak? Nah, sekarang bukan pakaian aja. Antum lihat misalkan di rumah si fulan atau si alan misalkan, di depan rumahnya ada sandal warna pink. Kita pikir orang lain-lain siapa ya? Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Warna terkadang bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ahlus sunnah ketika melihat keadaan yang seperti itu maka menerapkan kaidah yang dikenal dengan saddun lidzari'ah yaitu menutup enam sarana-sarana yang bisa menghantar kepada fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Berikutnya. Qala al-muallif asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih al wa man nuhi anhu min at-ta'abbudi aw ghairihi afsidhu la taraddudi. Artinya apa? Semua perkara yang dilarang darinya, nah, berupa ibadah eh, atau yang lainnya, maka nah barakallahu fikum rusaklah dia. Maksudnya rusaklah dia itu nah jangan dikerjakan. Tidak perlu ragu lagi. Ya, semua yang diharamkan berupa ibadah atau yang semisalnya, nah maka itu nanti apa? tidak perlu ragu lagi, itu tidak usah dilaksanakan. Paham ya? Hukum hukumilah dia itu ada rusak, yang bikin rusak, bikin rusak amalan bikin rusak juga apa? enam perbuatan. Faham maksudnya ya? Wa manuhi anhu minat ta'abudi. Semua yang dilarang berupa ibadah, au ghairihi atau yang lainnya, afsidhu anggaplah dia itu merusak gitu loh. Anggaplah dia itu merusak la taradduri tanpa diragukan lagi. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat. Na'am barakallahu fiikum kata penulis sini, qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa manuhi anhu minat ta'abbud ma ismu usul. Perhatikan ini kembali ke nahwu ma'nya isim mausul wa yahtamal an takuna syartiyah. Memungkinkan juga ma'nya syartiyah. Fa in kanat isman mausulan kalau ma'nya itu isim mausul fala iskal fi enggak iskal. Kalau ma'nya mausulah enggak ada apa? Enggak iskal. Fi qouli afsidhu li'anna ismul mausul la yajib an yaqtarina khabaruhu bil fa. Benar. Karena isim mausul itu enggak disyaratkan apa? Enggak wajib khabarnya itu bersambung dengan fa. Enggak wajib khabarnya bersambung dengan fa Wa ingkar kanat tetapi kalau syartiyah fa innahu yuskil. Kalau syartiyah maka ada iskal di situ. Li'anna jawab syarti idza kana nam fi'la amrin wajaba ayak ayak tarina fa. Dikarenakan jawab syarat itu, perhatikan ya. Jawab syarat itu nanti kalau bentuknya fi'il amr wajib bersama fa. Fa rabitah li jawab syarat. Ya kan? Fa apa? Fa rabitah li jawab syarti. Kan itu, na'am. Ini bagus sekali ya penjelasannya. ini. Walakin qad tuhdaf al-fa fi jawab syart. Tapi terkadang fa rabithah ini, rabithah li jawab syart ini terkadang dibuang. Paham ya? Li darurat syair karena darurat syairnya. Wa min huqul syair di antaranya adalah ucapan seorang penyair man yaf'al hasanatil nah man yaf'al hasanatil lah man yaf'al hasanat man yaf'al hasanati man yaf'al hasanatillahu yashkurha. Ewa. Di situ, nah barakallahu fikum dibuang, eh, dibuang apa? Dibuang fa jawabnya di situ. Nah, barakallahu. Aslinya apa? Fallahu. Nah, fallahu yashkuruha. Man yaf'al, ya kan man yaf'alil hasanatillahu yashkuruha. Paham ya? Tapi di situ dibuang fa-nya karena dzarurah syi'riyah. Asluhu fallahu yashkuruha lakin hudifatil fa'l darurah. Aslinya Allah taala mensyukurinya, mensyukuri karena orang apa? berbuat kebaikan tadi itu, tapi dibuang fa'nya. Jadi Allah langsung. Wal hari rahimahullah taala ja'ala syi'ra nam salafan. Faqal dan Al Imam Al Hariri punya kitab bagus sekali masalah bahasa Arab ya masalah nahwu ya, Mulhatul Arab namanya. Mulhatul Arab. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasanya beliau telah menjadikan pantun itu, nah barakallahu fikum sebagai apa? Sebagai sesuatu yang terkadang apa bisa membuat apa membuat merubah itu loh perubahan. Nah, fakola wajah izun pisan, wajah izun pisan fi san'ati salaf an yasrifa syair mala yang yansarif ini. Salaf itu artinya ya, menyelisih gitu menyelisih kaidah itu ya. Jadi menjadikan pantun itu terkadang sebagai bahan menyelisih kaidah. Semula tanwin jadi enggak tanwin, semula enggak tanwin jadi tanwin, fi'il aja ada tanwin fi'il ada. Karena alasannya madharrah syi'riyah itu alasannya nanti. Diperbolehkan pada pembuatan pantun atau puisi menyelisihi apa? kaidah. Yaitu apa? anya yasrifa syairu maling syarif Penyair itu menanwin isim yang tidak boleh tanwin. Kan menyelisih kaidah itu. Tapi kalau tanya kenapa kok ditanwin? darurat syi'riyah alasannya gitu. Karena darurat syi'riyah. Minat ta'abbud berikutnya min bayaniyah. Min maknanya bayaniyah. Jadi min maknanya banyak sekali, tidak hanya min ibtidaiyah saja, tidak hanya min sababiyah juga, tapi min bayaniyah juga ada. Min yang fungsinya menjelaskan. Kalau mau lihat panjang lebarnya dalam kitab apa kemarin? Al-Mughni. Eh, bukan Al-Mughni, ya. Mughni Labib apaan? Mughni Labib. Karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Mughni Labib itu bagus sekali. Satu huruf aja maknanya banyak sekali sebutan itu. Ba hurufnya maknanya apa saja? Fi maknanya apa saja sebutkan situ. Nah, min maknanya apa saja disebutkan dalam kitab apa tadi? Mughni Labib. Na'am barakallahu fikum. Ai minal ibadat. Ai mimma yata, mimma yata'abbad bihi Nah, artinya apa? Artinya dan seluruh yang dilarang nah dari perkara-perkara yang itu sebagai apa? Jadi sarana untuk beribadah dengannya kan itu. Qauluhu aw ghairihi ay ghairi ma ta'abbad bihi yaitu selain perkara-perkara yang jadikan apa? Jadikan sarana untuk beribadah dengannya kal ankihah. Nah, barakallahu fikum seperti apa? Seperti pernikahan wal auqaf, waqaf, wal muamalat, transaksi atau muamalah kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli atau semisalnya al-bai' syira', jual beli, wal ijarah, perkontrakan persewaan, warahn pergadaian. Nah, barakallahu fikum itu semuanya Itu semuanya barakallahu fikum hitakumullah, kembalinya biasanya bisa ke uruf atau kembali kepada syarak sesuai dengan apa keadaannya. Kita lihat sini, qalu afsidhu la taraddud. Nam ai uhkum bi fasadih. Nah, kalau sudah dilarang semua amalan ritual ibadah itu kalau sudah dilarang, Nah, barakallahu fiikum. Eh, ritual ibadah seperti apa? Berpernikahan, wakaf, muamalah, baik, syirah, ijarah, rohni itu kan nanti bisa masuk dalam ritual ibadah juga itu. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau yang selainnya, selain itu masih bisa dilihat kepada urufnya. Tapi kalau kembali ke ibadah, nah kalau sudah dilarang maka apa? Anggaplah rusak kalau dilaksanakan perbuatan tersebut. Hukum Na barakallahu fikum bi fasadih dengan rusaknya. La taraddud. Sighah sighatun nahyin ay la tataraddad fi dzalik. Jangan kamu ragu lagi. Kita lihat maknanya apa. Wa makna hadil qaidah makna kaidah ini adalah eh, makna kaidah ini adalah kata beliau, anna ma yunha anhu min al-ibadah idza fa'al insan waqa'a fasidan. Ini dengan makna itu lebih jelas lagi ya ini. Maksudnya amalan ibadah itu kalau sudah dilarang, kalau dia laksanakan justru apa? rusak amalannya. Paham belum? Amalannya apa? Rusak kalau misalkan suatu ibadah dia malah apa? melaksanakan padahal itu dilarang gitu loh. Kita lihat sini. Anama yunha anhu min al-ibadah, bahwasanya dilarang. Nah, barakallahu fikum dari orang tersebut berupa ibadah, idza fa'ala insan kalau orang itu melakukannya maka afasidan. Akan terjatuh dalam perkara apa? kerusakan. Wa kadzalika ma nuhiya anhu min ghairil ibadah. Seperti itu pula yang selain ibadah pun idza waqa'a 'ala al-wajhi alladhi nuhiya anhu kalau nah barakallahu fikum terjadi eh, sesuai dengan apa terjadi bertepatan dengan perkara dilarang darinya fa innahu yaqau fasidan maka dia juga dianggap apa rusak amalannya wa hadha ma'na qaulihim annahyu yaqtadil fasad berarti umum sifatnya afannya umum jadi pantun atau puisi tersebut kesimpulannya larangan itu barakallahu fikum kalau kembali ke zat ibadah tersebut atau kembali kepada yang lainnya dilihat kembali. Amalan Kalau kembali kepada zat ibadah, maka rusak ibadahnya. Kalau kembali kepada yang lainnya, nah barakallahu fikum ibadahnya sah cuma dia berdosa. Kalau dia melaksanakan. Sudah kita lewati dulu kan? Dalam kitab yang sebelum-sebelumnya itu, yang namanya larangan itu ada yang kembali ke zatnya, ada yang kembali ke mana? eh, sifatnya ada kembali ke yang lainnya. Seperti contohnya barakallahu fikum antum salat, dilarang enggak salat pakai sutra itu? Ada larangannya enggak alhamdulillah? Enggak ada. Enggak ada, salat pakai sutra enggak ada larangannya. Nah, ketika antum salat pakai jubah terbuat dari sutra, maka apa? Salatnya sah, cuman antum berdosa. Karena larangannya bukan kembali dat salatnya. Paham belum? Nah, kemudian kalau Nah barakallahu fikum kalau misalkan antum sholat menghadap kuburan, itu larangannya kembali ke mana Husain? Larangannya kembali ke tempat yang lain atau kembali ke zat sholat itu sendiri? Zat itu sendiri. Maka sholatnya sah atau batal? Batal. Sholatnya nggak sah karena apa? Larangannya kembali ke zatnya. Jadi antum kesimpulannya ke arahnya ke situ arahnya. Ayah. Sebutan sini kan. Nah, semua yang dilarang berupa ibadah, kalau orang itu mengerjakannya rusak. Paham ya? Tapi kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi, larangan tersebut kembali ke zat ibadah itu atau kembali ke yang lainnya. Larangan memakai sutra itu kan ketika ibadah atau luar ibadah dilarang juga, ya enggak? Nah, oleh karena itu karena enggak ada nas khusus yang mengatakan jangan kalian sholat pakai sutra, maka sholatnya sah. Cuma dia berdosa. Berbeda halnya ketika sholat menghadap kemana? Ke kuburan. Kalau sholat ada kuburan itu nas khusus la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Nah, kalau antum malah sholat menghadap, menghadap kuburan, batal sholatnya karena kembali ke zat amalannya. Paham belum? Ya, paham? Nah, nah. Telah sini, jadi kaidahnya kata beliau, Wahata makna ma'na qalim an-nahyu fasad. Ini adalah makna ucapan mereka yaitu ahli usul, larangan itu mengharuskan menuntut rusak perbuatan tersebut kalau dilakukan. Paham belum? Ya, nah. Wadaliluha dari fi khair ibadah dalil yang menunjukkan bahwasanya di selain perbuatan ibadah. Faham maksudnya yang pertama tadi ya? Kalau kembali ke ibadah, nah zat ibadah itu sendiri, kalau antum atau kita melakukannya setelah ada larangan rusak ibadahnya. Tapi kalau kembali larangan itu ke tempat yang lain bukan ke zat ibadah, paham ya? Ibadahnya sah, cuman dia berdosa. Seperti mencuri tanah, hukumnya apa Husain? Mencuri tanah haram. Ada nggak larangan jangan kalian sholat di tanah curian? Ada nggak? Nggak ada. Lah kok dia malah sholat di tanah curian, sholatnya sah, cuman dia berdosa. Paham ya? Seperti itu. Nah, tapi kalau kembali ke zat apa ibadah itu sendiri maka rusak nanti. Contohnya, nah Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi fi na barakallahu fiikum fil idain. Rasulullah SAW melarang puasa di dua hari raya. Larangannya mengenai zat apa ini? mengenai zatnya zat dua hari raya tersebut. Lah antum mereka puasa di dua hari raya, rusak enggak puasanya? Rusak karena kembali ke zat amalan. Paham belum? Paham teman? Ya, wah, itu penting sekali ini ya. Kita lihat. Wa dalilu hafihun ibadah dalil yang menunjukkan selain ibadah, yang selain ibadah, qaulun Nabi SAW yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syartin laisa bi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin." Setiap syarat yang sumbernya bukan dari ketetapan Allah, maka apa? maka itu syaratnya batil walaupun seratus syarat. Walaupun berapa hantalah? 100 syarat. Wa syartu huna yashmal al-wasf fil aqd wa yashmal al-aqd nafs. Naam, yashmal apa? Al-aqd nafsahu. Artinya apa? Syarat di sini mencakup sifat di dalam transaksi jual beli atau mencakup transaksi itu sendiri. Paham ya? Dia syaratkan. Eh, kamu nah barakallahu fikum Ana siap minjami uang antum syaratnya tapi lalu nanti membalikan nanti, mengembalikannya harus lebih dari yang ana pinjamkan. Syaratnya batal nggak ini? Syaratnya batal jelas. Karena apa? Karena syarat itu syarat riba di situ. Paham ya? Dan tentunya kalau riba itu bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Li'anna haqiqatul aqdi annahu syartun dikarenakan hakikatnya yang namanya akad transaksi itu nah barakallahu fikum adalah syarat Fakulu minal muta'aqidain qad syarata 'ala nafsi Maka masing-masing na'am barakallahu fikum minal muta'aqidain, masing-masing dua orang yang bertransaksi itu sudah mensyaratkan terhadap dirinya. Barangnya berapa harganya? 50 ribu Syaratnya mana uangnya barangnya dikasihkan. Setelah dilangsung begitu kan orang jual beli itu. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini yaitu masing-masing orang yang melakukan transaksi tadi dua orang tadi itu mensyaratkan dirinya an yaltazimal akhar untuk berpegang teguh dengan apa kepada yang lainnya bimuqtadil akad sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam transaksi tersebut wa kitabullah al-murad bihi ya kan hukmah al-murad bihi hukmuhu yang diinginkan dengan kitabullah di adalah hukumnya jadi semua syarat yang bukan bersumber dari hukum Allah ketetapan Allah taala maka batal syaratnya itu nah walaupun 100 syarat nah seperti contohnya apa Nah, barakallahu fikum contohnya gini. Aku jual budakku ini kepada antum tapi nanti walaknya untuk anak. Misalkan antum punya budak, antum jual ke orang lain. Tak jual budaknya kepada antum tapi nanti kalau walaknya walaknya kalau sudah merdeka itu untuk kami. Itu enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena al walak liman ya'tik, liman ya'tik. Paham ya? Nah, liman a'tak afwan. Yang namanya walak itu memerdekakan budak itu itu nanti apa? Iya nanti harta budaknya kembali ke merdekakan. Bukan kembali orang yang jual tadi. Yang jual dah, dah selesai urusan. Paham belum? Yang jual ngomong, budakku ini tak jual ke kamu. Eh? Budakku ini aku jual ke nampar kalau fikum ke antum. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya nanti kalau wala merdeka, nampar kalau fikum itu kembali ke kami hartanya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu syarat yang batin itu. Bukan syarat ketetapan Allah taala ketetapan orang yang menjual itu biar dapat untung gitu loh. Kalau pemerdeka hartanya mau dimiliki sama dia nggak bisa. Al-wala liman a'tak. Paham ya? Jadi orang yang memerdekakan budak itu, harta budaknya itu kembali ke yang merdekakan itu loh. Kalau ini meninggal maksudnya harta warisannya itu loh. Paham ya? Bukan milik orang yang menjual tadi itu. Nah, jadi semua syarat yang batil itu ya. Nah, walaupun syarat syarat tetap batil. Falau ba'lisan alladhi talzamul jum'ah. Alladhi tulzimul jum'ah bay'an ba'da nida'il jum'ah tsani waqa'a hadzal fasdan fasidan li'annahu bay'un manhiyun anhu. Kita lewat juga ini kan. Kalau ada orang jual beli nah kepada nah barakallahu fikum yang orang tersebut diwajibkan untuk salat Jumat setelah diseru di kumandangan adzan kedua. Karena Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahwasanya apa? Jumat itu ada dua kali. Eh, bahasanya Jumat itu ada dua kali Syekh Muhammad berpendapat seperti itu. Tapi pendapatnya lemah ya marjuh ya waqa'a hadzal bai' maka jual beli ini dikatakan fasil rusak. Kenapa li'anhu bai'un manhiyun anhu? Karena jual beli yang dilarang waktunya gitu loh. Kan dilarang kalau sudah ditegakkan Jumat. Fantasyiru, itu kan setelahnya. Paham ya? Nah, sebelumnya kan apa? Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi kalau kita melanggar situ berarti otomatis apa? Transaksi jual belinya rusak transaksinya. Walau ba'a baidan. Liman yal'aq bihil qimar, kana al-bai' fasidan. Contohnya ada orang menjual baidan, apa baidan? Hah? Ada orang jual bait, oh bait. Telur. Eh, ada orang jual telur tapi jualnya ke orang yang suka main judi. Eh, suka main judi, maka jual belinya rusak, fasid. Wadhalika li'annahu bai'un manhiyun anhu karena itu adalah jual beli yang dilarang. Paham belum? Lah kok telur bisa untuk judi bagaimana? Apa ceritanya? Telur untuk judi itu. Eh, bisa nggak telur utuh gede? Bisa nggak telur utuh gede Ibrahim? Bisa. Contohnya mana contohnya? Jual telur eh, bagi kepada orang yang nah suka main judi. Maksudnya bagaimana? Yang dipakai berjudi telurnya atau karena mau dimakan kan mau berjudi atau bagaimana? Yang dipakai itu berjudi itu telurnya atau apanya? Apa Apanya Fadri? Kemungkinan besar yang sebutkan itu bahasanya apa? Memang menggunakan telur. Paham ya? Cuman caranya itu nah mungkin saja caranya itu telur tersebut berisi atau tidak menetas atau enggak. Paham ya? Sebagai taruhan atau nanti kalau berisi kalau misalkan menetas eh, taruhan kalau enggak berarti dia kalah atau misalnya. Ada juga yang mengatakan nah, dikiaskan dengan menjual makanan bagi orang yang berbuat maksiat. Namanya tahu itu dia berbuat maksiat lah jual ke dia. Contohnya jual ayam jago kepada orang yang suka ngadu jago itu loh. Namanya itu hukumnya apa? Haram di situ. Kenapa haram? Nah, barakallahu fikum karena kita dilarang ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya enggak? Kita lihat dalilnya sini. Liqauli ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan apa? Di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang mengadu jago, mengadu ayam jago, termasuk perbuatan dosa atau bukan? Eh, termasuk perbuatan dosa atau bukan, Abdullah? Ayolah. Oleh karena itu kalau kita sengaja menjual ayam jago ke orang yang suka ngadu jago, haram. Tapi kalau jual ayam jago ke pasar boleh enggak, Usen. Boleh. Dan nanti kalau dipakai untuk ngadu jago, dosa enggak kita? Enggak dosa, yang dosa orang yang pakai tadi. Karena kita hukum asalnya menjual ke pasar itu aja, tapi lu sengaja Wah Pak jagung ini bagus sekali Pak ini jarumnya panjang enggak tak beli satu juta boleh enggak? Wah kalau satu juta belum satu juta setengah ya. Dia tahu Pak itu ada jagung tapi kan ditawar mahal mau dia itu enggak boleh. Paham ya? Mau tawar mahal atau tawar murah pun enggak boleh kalau kita tahu yang beli itu orang yang suka ngadu jagung. Paham ya? Dalilnya jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Walau istarul insanu 'ala syira'i Fa inna syara'a yakunu fasidan li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya, yabi' ba'dukum 'ala ba'din. Kalau seandainya ada orang membeli, eh, membeli atas belian saudaranya, eh, membeli atas apa? barang yang sudah dibeli saudaranya, maka sesungguhnya pembelian tersebut rusak. Dikarenakan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, hendaknya sebagian kalian tidak membeli atau tidak menjual atas jualan saudaranya atau sebaliknya. Paham maksudnya ini? Nah, membeli barang yang Nah, barakallahu fikum dibeli saudaranya. Paham enggak maksudnya ini? Contohnya paham enggak contohnya ini? Kan dilarang seseorang membeli atas apa? barang yang sudah dibeli saudaranya. Contohnya gini, si A pembelinya, si B penjualnya. Si A ini transaksi sama si B. Si B ini sandal egernya berapa harganya? Sandal egernya ini. Akhirnya nah barakallahu fiikum pun baik-baik contohnya ini ya. Akhirnya si B ngomong sandal egernya ini karena dia KW bukan ori 50 ribu aja buat antum. Paham ya? Si, udah mau sepakat ini antara si A si B, datang si C. Wah, anak berani 60 ini. Tak ah, beli 60 ini ya, itu berarti apa? Membeli barang yang udah beri saudaranya itu loh. Biarkan saudaranya transaksi dulu selesai, kalau jadi ataupun tidak selesai baru si C masuk. Tapi kalau si, si C nyerobot, istilahnya nyerobot itu ya, nyerobot belum selesai transaksi si A sama si B itu namanya membeli barang yang dibeli saudaranya. Karena akhirnya si B tertarik, wah ini berani tinggi 60. Amlum. Seperti itu. Jadi itu diharamkan ya, diharamkan. Nah, barakallahu fiikum. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah apa? Adalah yang namanya larangan itu imma kembali zat ibadah itu sendiri atau kembali kepada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kembali kepada zat itu sendiri, nah barakallahu fikum atau yang semisalnya, maka amalan tersebut rusak kalau dilakukan. Kalau kembali kepada perkara yang lain, maka ibadah yang dilakukan mungkin sah dan dia berdosa. Paham ya? Itu kalau berkaitan masalah relawan tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya juga adalah mengenai syarat. Syarat itu Selama sumbernya bukan dari ketetapan Allah dan Rasulnya maka syaratnya batil. Walaupun seratus syarat model transaksi jual beli atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati pembahasannya dulu di kitab-kitab yang sebelumnya. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang walhamdulillahirabbil alamin.